Itu pun bukan kafir. Itu pun maknanya bahwa dia matinya seperti mati jahiliyah Orang-orang jahiliyah mati dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Mati dalam keadaan liar. Mati dalam keadaan asli, Bermaksiat. Dan itu diucapkan oleh sekian ulama. Termasuk An-Nawawi rahimahullah dalam syarah beliau.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 <coughs> Barran kana au fajira. Apakah dia barran ataupun fajira? Kalau barran tidak ada pertanyaan. Kalau ternyata imamnya orang soleh selesai. Bagaimana kalau ternyata orang fasik? Kemudian di salat Jumat. Apakah sah? Salat dia buat dia, salat kalian buat kalian. Nilainya di sisi Allah masing-masing. Ya. Sallu khalfa kulli barin wa fajir. Salatlah di belakang orang baik ataupun orang jelek. Salat kalian buat kalian, salat mereka buat mereka. Ya. azakumullah. Ya. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Ya.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 Tidak demi Allah. Itu bukan jihad. Itu kekacauan. Itu bukan jihad. Itu adalah pengacau keamanan. Hada laysa jihad fi sabilillah. Kata Syekh Salih Fauzan hafizahullah, Hada laysa jihadan. Itu bukan jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah munazzamun wa madbutun bi syariyah.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 Jangan berharap ketemu musuh. Saya pengen perang, pengen ketemu musuh. Jangan. Jangan berharap ketemu musuh. Khawatir ketika ketemu musuh kalian belum siap. Jangan berharap ketemu musuh. Tetapi kalau kalian sudah menemui musuh, maka jangan mundur. Tentunya bimbingan ini menunjukkan kalau ternyata belum ada kewajiban jihad, syukurilah.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.